Berkaitan tentang adzan dan juga yang berkaitan tentang al-iqamah. Dan pembahasan yang terakhir yang kita bahas yang diantaranya bahwa hukum adzan dan iqamah adalah fardu kifayah hukumnya adalah fardu kifayah sebagaimana dalam hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu taala anhu قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم Hadis متفق عليه Dalil yang menunjukkan bahwa azan dan juga iqamah adalah fardu kifayah Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza hadaratis shalah" Apabila telah datang waktu salat, maka kumandangkanlah azan salah satu di antara kalian, ahadukum. Nah, berarti kalau sudah ada yang azan, maka tidak ada kewajiban bagi yang lain. Nah, Idza qama ba'dhum saqata 'ala al-akharin. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat al-mu'tabarah fil mu'adzin. Apa saja sifat-sifat kriteria seseorang menjadi mu'adzin adzan. Di sini disebutkan ayyakuna sayyitan dia mempunyai suara yang keras, suara yang nyaring. Sebagaimana Fidahullah Ta'ala sini menyebutkan li'annahu ablaghu fil i'lam. Karena akan lebih optimal di dalam mengumandangkan adzan. Karena adzan sebagaimana yang telah kita lewati secara bahasa yaitu i'lam, mengumumkan. Nah, bahwa ah, ah, waktu sholat telah telah tiba. Bagaimana Nabi Rasulullah SAW menjadikan Bilal ibnu Abi Rabah menjadi muazzin karena mempunyai suara yang keras, suara yang nyaring. Nah. Kemudian di antara sifat-sifatnya itu aminan, jujur, karena muadzin dia menjaga amanah. Amanah telah datang waktu sholat. Wasyam fil iftar dan juga amanah seseorang berbuka puasa yaitu dengan azannya muadzin ketika matahari terbenam. Dan juga sifat mu'tabara fil muazzin wa yakunu aliman bil waqt. Dia mengerti tentang waktu-waktu salat. Kapan waktu salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan nah. Baik. <clears throat> Qala hafizahullah taala kita baca kembali sisa dari pembahasan kitabul adzan babul Adan. qala wala yujzi'ul adzan qabla al-waqt tidak diperbolehkan seseorang mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu. Nah. Karena merupakan syarat dari sahnya salat yaitu dukhul waktu. Waktu telah ditetapkan. Waktu-waktu salat Sebagaimana nanti kita akan bahas kita babul mawakit bab setelah ini akan dibahas itu kapan waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya di sini akan di, disebutkan merupakan dari syarat-syarat sahnya sholat. Nah, li'annahu syuri'a lil-i'lam bidukhulihi fala yahsulu bihil maqsud ولأن فيه تعزيرا liman yasma'uhu disebutkanlah hafizahullah taala bahwa mengumandangkan azan sebelum maksu, sebelum waktu masuk li'annahu syuri'a karena disyariatkan azan lil i'lam untuk mengumandangkan untuk mengumumkan bidukhulihi mengumumkan telah datang waktu sholat. Fala yahsulu bihil maksud. Maka seseorang apabila dia azan sebelum waktunya, maka fala yahsul bihil maksud. Tidak akan terdapat dari apa yang dicapai. Nah, Seseorang mengumandangkan waktu sholat duhur misalkan sekarang. Nah, maka dikatakanlah oleh Hafidahullah Ta'ala, Fala yahsul bihil maksud. Sekarang mengumandangkan sholat duhur, baru jam setengah sebelas, dikatakan oleh Hafidahullah, maka tidak ada hasil dari maksudnya. Karena belum masuk waktu sholat. Nah, ولأن فيه تعزيرا liman yasma'uhu ولأن فيه karena seseorang yang mengumandangkan adzan sebelum waktunya fihi ta'ziran akan memperdaya orang yang mendengarnya kok ada yang adzan jam segini ya. padahal belum masuk waktu sholat sehingga orang yang tidak tahu melaksanakan sholat kenapa karena adanya si fulan tadi. Nah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa muadzin ayakuna aminan, jujur. Dan juga mengetahui waktu sholat. Mengetahui waktu waktu sholat. Nah, illa adzan fajr kecuali adzan fajr. Fayajuzu taqdimuhu qabla subuh. Maka diperbolehkan takdimuhu mendahulukan sebelum sebelum subuh. Nah, karena waktu salat subuh ada azan awal, ada azan sani. Nah, azan yang pertama dan juga ada azan yang yang kedua. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma maqala. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن بلالا يؤذن بالليل فقلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مقتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أسبحت أسبحت متفق عليه إن بلال يؤذن بالليل Sesungguhnya بلال mengumandangkan adhan bilal yaitu pada adhan pertama Ini sebelum subuh. Nabi mengatakan makan dan minumlah sampai dikumandangkan azannya Ibnu Ummi Maktum. Bilal azan pertama, Ibnu Ummi Maktum azan ke kedua. Ini dalil menunjukkan bahwa azan pertama mustahab sunnah. Nah, liyata'ahaban nas li salatil fajr. Hikmah dari azan yang pertama atahabban nas li salatil fajr agar orang-orang bersiap-siap melaksanakan salat al-fajr. Dengan ini di azan pertama, naam. disumah, disunahkan untuk mengumandangkan at-taswib. Apa itu taswib? Yaitu kalimat muazzin As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Setelah hayya 'alal falah disunahkan untuk mengumandangkan as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Dikatakan oleh para ulama bahwa eh, taswib di sini yaitu pada azan pertama. Pada azan pertama sebagaimana dikatakan oleh Syekh Fauzan lihat ahabban nas li salatil fajr agar orang-orang bersiap-siap untuk melaksanakan salat al-fajr lakin bagi ayu azina adalan akhar inda al fajr akan tetapi sepatutnya untuk mengumandangkan azan yang kedua inda al fajr ketika terbitnya fajar Nah, ketika terbitnya fajar. Nah. Li'arifan nas. Li'arifan nas dukhulil waqt wa hulul salah wa siyam. Agar orang-orang mengetahui telah datang waktu dan telah mulai waktu sholat dan juga berpuasa. Itu adzan yang yang kedua. Nah. Wa qala hafizahullah taala wa yusannu liman sami'al muadzin ijabatuhu bi an yaqula mithla ma yaqul wa yaqulu inna hayya ويقول عند wa hayya 'ala al-falah la لا wa la quwwata illa billah disunnahkan bagi yang mendengar al muadzin ijabatuhu disunahkan bagi seseorang yang mendengar azan untuk menjawab panggilan azan bi ayyaqula mithla ma yaqul itu seseorang mengucapkan apa-apa yang diucapkan oleh muadzin nah, hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ida sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul muadzin hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu apabila kalian mendengar panggilan azan maka ucapkanlah apa-apa yang diucapkan oleh al muazzin nah illa uh, dan mengucapkan inna hayya 'ala shalah hayya 'ala falah la haula wala quwata la haula wala quwata billah dan mengucapkan ketika pada lafaz hayya 'ala shalah hayya 'ala falah maka yang dia ucapkan yaitu la haula wala quwata illa billah nah. hukum menjawab panggilan azan hukumnya adalah sunnah mustahab. Hal ini sebagaimana pendapat dari jumhur ulama. Nah, berdalilkan bahwa Nabi Alaihissalatu Wassalam dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi Alaihissalatu ketika mendengar seseorang yang mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi mengatakan alal fitrah. Alal fitrah. Nah. Kemudian ketika Nabi SAW mendengar kalimat adzan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kharajat minan nar telah keluar dari dari neraka minan nar Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini jumhur ulama menyebutkan bahwa dalil ini yang menunjukkan bahwa menjawab panggilan adzan hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Sunnah bukan bukan wajib. Nah, yang memalingkan dari kewajiban kepada sesuatu yang sunnah hadis tadi, hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi tidak mengatakan sebagaimana dikatakan oleh muazzin, tapi mengatakan kalimat yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi mengatakan alal fitrah, alal alal fitrah. Nah. Wa yaqulu hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Dan ketika pada kalimat hayya 'alatain seseorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah. Sebagaimana di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan "Idza qala muadzin Allahu akbar Allahu akbar" maka berkata salah satu di antara kalian Allahu akbar Allahu akbar Kemudian ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Maka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan juga muadzin ketika mengucapkan hayya 'alal falah, dia ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah. Dan ketika muadzin mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, maka ucapkan Allah Akbar, Allah Akbar. Ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapkan la ilaha illallah. Nah. Di dalam hadis ini bahwa seseorang mengucapkan apa-apa yang diucapkan oleh muadzin kecuali hayya tain hayya ala salat dan hayya 'alal falah. Nah, hikmah disebutkan oleh para ulama bahwa ketika pada lafaz hayya 'ala shalah hayya 'ala falah mengucapkan la hawla wala quwata illa billah dikatakan oleh para ulama bahwa seseorang mengucapkan kalimat azan lafaz-lafaz azan yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ucapan Allahu akbar ucapkan juga Allahu Akbar. Akan tetapi ketika haya Allah salah haya al falah, seseorang mengatakan la haula wala quwata illa billah. Karena dari panggilan hayya ala salah yaitu marilah kita salat. Dikatakan oleh para ulama bahwa seseorang ketika menjawab panggilan azan dan hayya ala salah perginya dia melaksanakan sholat berjamaah, nah, dia tidak bisa pergi kecuali dengan kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah, taufik dari Allah. Sehingga ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Kemudian keutamaan di dalam menjawab panggilan adzan itu keutamaannya sangat besar sekali. Di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tadi kita sebutkan secara lengkap seseorang menjawab panggilan adzan sebagaimana diucapkan oleh Muazin kemudian di akhir Nabi Rasulullah SAW mengatakan Ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapkan la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Dari hatinya maka niscaya dia akan masuk surga. Nah, ini keutamaan dalam mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Di samping hukumnya sunnah, keutamaan yang lain ketika dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin dan juga mengucapkan la haula wala quwata billah ketika kalimat hayya 'alatain sampai akhir dia mengucapkan la haula wala quwata la billah Nabi mengatakan min qalbihi dari hatinya maka dia akan masuk surga dakhalal jannah keutamaan yang besar sehingga seseorang ketika mendengar panggilan azan jawab panggilan azan ini. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jawab ikhlas dengan hatinya. Min qalbihi. Nah, karena sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa kalimat Adan di sana kalimat-kalimat kalamun jami'un li aqidatil iman yaitu ucapan yang mencangkup tentang akidah, keimanan. Yang pertama diawali dengan takbir, yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga isbat wahdaniyah. Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, penetapan wahdaniyah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Lalu juga isbat ar-risalah, penetapan risalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian panggilan untuk salat yang dimana salat adalah merupakan amudul Islam, tiangnya agama dan juga doa ilal ilal falah, kegembiraan. Nah, dikatakan wal fauz wal baqa fin na'im yaitu kemenangan jaya hidup yang kekal dalam surga yang abadi karena Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi juga mengatakan min qalbihi dia ucapkan dari hatinya membawa menjawab panggilan adzan dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Sehingga ini merupakan keutamaan yang yang besar. Wa yaqulu ba'dama yafrughul muadzin. Kemudian dia mengucapkan setelah muadzin selesai mengumandangkan adzan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbaha Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته nah. Seseorang disunnahkan ketika sudah selesai muadzin mengumandangkan azan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh ashabus sunan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Man qala hina yasma'un nida" Barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian dia berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma Ya Allah pemilik da'wati hadhihi da'wati tamah panggilan yang sempurna ini. Wa salatil qa'imah dan salat yang akan dilaksanakan. Ati Muhammadil al wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta dan wab'athu bangkitkanlah dia maqaman mahmud pada maqaman mahmud yakni tempat yang mulia alladhi wa'adtah yang sebagaimana engkau telah janjikan nah keutamaan di dalam eh, doa ini bahwa Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Barang siapa yang mendengar an-nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah. Nabi mengatakan halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak untuk mendapatkan syafaatku di yomul kiamah nanti. Ini keutamaan seseorang menjawab e, berdoa setelah adzan yaitu mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sana ada beberapa kalimat dari kalimat adzan yang di sana yang tidak sahih yaitu yang diantaranya tambahan wad darajatur rafi'ah wad darajatur rafi'ah ziyadah ini dikatakan oleh para ulama bahwa ziyadah ini ziyadah yang dhaif kemudian ziyadah yang lain yaitu pada lafaz innaka la tukhliful mi'ad ziyadah innaka la tukhliful mi'ad juga sama ini ziyadah yang tidak sahih. Ziyadah yang tidak sahih. Wa darajatur rafi'ah dan juga ziyadah innaka la tukhliful mi'ad. Ini ziyadah yang tidak sahih. Yang sahih yaitu yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Hafizahullah taala di sini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. sampai situ. Nah, ini yang sahih yang dikeluarkan oleh ashabu sunan. وقال حفظه الله تعالى ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا أذر أو بنية الرجوع فإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان dikatakan oleh Hafizahullah taala wa yahrumu dan diharamkan seseorang keluar minal masjid dari masjid ba'dal adzan setelah dikumandangkan azan bila udhrin tentunya yang tidak ada uzur au biniyatir rujuk dan tidak ada niat untuk kembali ke masjid faida syara' al muadzin fil adhan fil apabila disyariatkan muadzin dalam azan wal insan jalis dan orang-orang duduk falan yang bagi ayyakum maka sepatutnya dan maka tidak sepatutnya bagi dia untuk berdiri bal yasbir akan tetapi bersabar hatta yafrugha sampai selesai li'alla yatashabbaha bisyaitan syaitan agar tidak menyerupai syaitan. Nah, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika dikumandangkan azan itu syaitan lari terbirit-birit lari terbirit-birit menjauh tidak mau mendengar suara azan sehingga seseorang yang ketika mendengar panggilan azan bukannya dia menetap di masjid menunggu sampai selesai sholat dia malah pergi dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala li'alla yatashabbaha bisyaitan agar tidak menyerupai syaitan nah, karena syaitan ketika mendengar suara azan lari dia terberit-berit tidak mau mendengar suara azan sudah selesai, datang kembali. Kemudian dikumandangkan iqamah, lari kembali. Syaitan. Sehingga orang yang ketika dikumandangkan azan, yasbir, sabar dia. Nah, kenapa? Karena keutamanya banyak. Yang tadi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidahullah taala yang diantaranya yaitu menjawab panggilan adzan menjawab sebagaimana yang diucapkan muadzin hukumnya adalah sunnah dia telah mendapatkan sunnah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah selesai muadzin dari azannya doa yang tadi kita sebutkan itu juga sunnah kemudian menunggu imam datang dia sholat dua rakaat Nah, itu juga sunnah. Sebagaimana Nabi Alaihissalam mengatakan, fikuli adanain sholat. dalam setiap dua adan itu adan iqamah sholat. Nah, kemudian di antara adan dan juga iqamah di situ ada waktu yang doa seseorang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan. Ketika seseorang bersabar, menunggu sholat, dari satu sholat ke sholat yang lain, menjauh panggilan adan, berdoa setelah dikumandangkan adan, sholat dua rakaat, menunggu imam, sehingga keutamaannya banyak sekali. Dan juga dia mendapatkan sof yang pertama. Berbeda seseorang yang ketika mendengar panggilan adan dia malah keluar, main ke sana kemari. Sof yang pertama kan diambil oleh orang lain Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairu sufu rijal awaluha. wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya sofnya laki-laki adalah paling pertama. Wa syarruha akhiruha dan sejelek-jeleknya sofnya laki-laki adalah paling akhir. Dikatakan oleh para ulama bahwa khairu sufu rijal dari pahalanya Pahalanya lebih banyak dibanding orang yang sholat di belakang. Nah, karena sebagaimana yang telah kita lewati, bahwa seseorang mendatangi sholat berjamaah, itu pahalanya berbeda-beda. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Ibnu Umar dan juga dalam hadis yang lain bahwa sholat berjamaah itu dilipat gandakan dari sholat sendirian 25 derajat. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain 27 derajat. Dikatakan oleh Dorajab rahmatullahi taala alaih. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Ada yang 25 derajat, ada yang 27 derajat. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahmatullahi taala alaih karena seseorang mendatangi sholat berjamaah itu berbeda-beda ada yang rumahnya lebih jauh, maka pahalanya lebih banyak. Nah, ada orang datang ke masjid mendapatkan sof yang pertama, maka pahalanya lebih banyak daripada seseorang yang sholat di sof yang berikutnya, yang berikutnya. Ini bukan sof yang pertama. Nah, begitu juga pada sholat Jumat. Seseorang yang datang pada jam yang pertama maka pahalanya juga berbeda. Nabi Allah mengatakan man sa'atil ula nama badana. Barang siapa yang datang pada jam yang pertama, dia seperti berkorban satu ekor unta. Jam yang pertama. Barang siapa yang datang pada jam yang kedua, dia seperti berkorban satu ekor sapi. Barang siapa yang pergi pada jam yang ketiga, dia seperti berkorban kambing yang bertanduk. Barang siapa yang datang ke jam yang keempat, Nabi mengatakan, Faka'anna korroba dajajatan. Dia seperti berkorban satu ekor ayam. Kemudian jam yang terakhir yang berikutnya, Nabi mengatakan, Faka'anna koroba bayobok sepertinya dia berkorban satu butir telur. Sehingga ini perbedaan-perbedaan orang-orang yang melaksanakan sholat ke masjid, sholat lima waktu, ataupun sholat pada sholat Jumat. Tentunya berbeda pahala seperti satu ekor e, unta dengan satu butir telur. Dari harganya sudah berbeda jauh. Nah, sehingga Ibnu Rajab rahmatullahi taala alaih menyebutkan bahwa perbedaan ini dilihat dari semangatnya dalam ibadah. Sof yang pertama, rumahnya lebih jauh. Dikatakan Nabi Shallallahu Wasallam bahwa rumah lebih jauh adalah pahalanya lebih lebih banyak karena dia melangkah lebih lebih banyak baik ke masjid ataupun pulangnya. Nah, وقال qala الله تعالى وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية Dikatakan yatruka sa'ir hafizahullah ta'ala dan sepatutnya seorang muslim ketika dia mendengar panggilan azan ayatawajjaha ilal masjid untuk bersiap-siap menuju ke masjid wa yatruka sa'irul a'mali dunyawiyah dan meninggalkan dari amalan-amalan dunyawiyah. Nah, karena panggilan Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih diutamakan daripada panggilan yang lain. Nah, ketika sudah dikumandangkan azan, yang punya toko tutup dulu tokonya, yang sedang di pasar siap-siap pulang dulu menuju ke ke masjid. Nah, yang sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, maka tinggalkan dulu pergi ke ke masjid. Nah, panggilan Allah lebih utama dari panggilan yang lain. Kalau Allah Taala fi buyutin adinallah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu يسبح له فيها بالعضو والعصار رجال لا يلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fi buyutin di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yaitu di masjid. Adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil udu bil wudui wal asal bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan an turfa'a wa yudhkara untuk dimuliakan disebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Naam. Yusabbihu lahu fiha bil ghudui wal asal. Yani disebutkan pada waktu pagi dan dan petang. Rijalun la yulhihim tijaratun wala bai'un yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan Wala bay'un dan juga tidak dilalaikan oleh jual beli an dzikrillah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis salah dari mendirikan salat. Wa itaiz zakah dari membayar zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar mereka takut kepada suatu hari yauman tataqallabu di hari yang dimana menjadi goncang fihil qulub wal absar goncang hari itu dan penglihatan yang goncang di mana hati dan penglihatan ini merupakan dalil menunjukkan bahwa seseorang yang ketika dikumandangkan azan bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera untuk melaksanakan salat ber, berjamaah. Nah, baik. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan yang berkaitan tentang adzan. Dan insya Allah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru. Yaitu bab fi syurutis shalah, bab tentang syarat-syarat salat insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Baik. Naqtafi lahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته